Hadis yang ke-32. Yang insyaallah antum sudah hafal semuanya. Karena hadisnya pendek. Yaitu la darara wa la dirar. Titik. La darara wa la dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Tidak bermadarat dan tidak membuat madarat orang lain. Hadis ini hasan tetapi karena hadis ini kaidah sehingga sangat terkenalnya di kalangan para ulama dan menjadi kaidah dan aslun min usul dan qawaid fiqhiyah. Prinsip-prinsip dasar dari fikih. Kita sampai pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah wa fil ma'na dan yang semakna dengan hadis ini adalah hadis Abi Sirmah dari Nabi SAW yang juga Hasan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Man darra, darrallahu bihi, wa man syaqqa, syaqqallahu alaihi." Siapa yang membuat madarat orang lain, Allah akan membuat madarat padanya. Siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan bikin susah atasnya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Maka hadis ini juga hasan disebutkan dalam tahqiqnya hasan li ghairihi. Hasan karena dukungan dari jalan-jalan lain. Wa kharraja Tirmidzi juga Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang fihi dha'fun, yang padanya ada kelemahan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali Nabi SAW, Qala mal'unun, man dharra mu'minan aw makara bihi. Terlaknat. Orang yang membuat madarat seorang mukmin atau membuat rencana busuk, rencana jelek terhadap seorang mukmin. Ini yani bikin makar, rencana jahat terhadap seorang mukmin. Tetapi hadis ini dhaif walaupun maknanya sudah terkandung di dalam hadis-hadis yang sebelumnya bahwa seorang mukmin tidak boleh membuat madarat mukmin yang lainnya. Seorang mukmin tidak boleh membuat rencana jahat pada mukmin yang lainnya. Dan ini juga termasuk dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan adanya kaidah al jazau min jinsil amal. Jadi bukan kaidah adanya hukum karma, bukan. Ya. Itu ketergelinciran lisan. Ya. Karena hukum karma itu urusan urusan orang-orang kafir Yahudi atau Hindu atau Buddha yang gak ada urusannya dengan kita. Kenapa kita kasih dalil? Dalil adanya hukum karma nggak, gak ada urusan dengan itu. Tetapi di dalam Islam ada istilah al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya yang menyusahkan orang lain, dia dibikin susah oleh Allah. Perbuatannya dia membuat madarat pada orang lain, maka dia dibikin oleh Allah padanya madarat. Sehingga dikatakan dalam hadis ini, "Man darra bihi." Wa man syakka syakallahu alaih. Siapa yang membuat madarat, Allah akan bikin madarat dia. Siapa yang membuat rugi orang lain, Allah akan bikin rugi dia. Siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai, sejenis dengan perbuatannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la darara wa la dirar. Sedangkan hadis yang sedang kita bahas, yaitu la darara wa la dirar. Hadihi riwayah as-sahihah, riwayat yang sahih ini, disebutkan dengan kalimat dirar bighairi hamzah wa ruwiya idrar bil hamzah dirar dengan idrar ada dua riwayat وقع ذلك في riwayat ibni Majah wa Daruqutni, terjadi yang demikian di dalam riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni Bal wa fi ba'dhi nusakhil muwatta bahkan sebagian dari naskah-naskah salinan muwatta kitabnya Imam Malik juga terjadi perbedaan ada hamzah padanya. Jadi alif yang tidak ada hamzahnya itu dibaca dengan dirar. Tetapi kalau ada alif yang ada hamzahnya di bawah, maka dibaca idrar dirar kata benda atau masdar. Sedangkan idrar masdar dari adarra membikin madarat orang lain. Waqad asbata ba'duhum hadhihi riwayah. Sebagian mereka menetapkan riwayat ini. Yuqal darra wa adarra. Darra merusak, adarra juga merusak. Artinya dua kalimat ini dua-duanya boleh dan semakna. Darra dengan adarra. Kalau darra, masdarnya dirar. Kalau adarra, masdarnya idrar. Bima'na wa ankaraha akharun. Itu satu makna. Bima'na maknanya satu makna. Wa ankaraha akharun. Wa qalu la sihhata laha. Mereka berkata yang kalimat idrar dengan hamzah nggak sahih. Hanya salah tulis saja. Bukan salah cetak karena belum ada percetakan. Bukan salah ketik karena belum ada pengetikan. Tetapi salah nesah. Salah menyalin. Salah menyalin saja. Waktalafu hal baina lafdataini a'ni ad-darar wad-dirar farqun amla. Berselisih para ulama. Apakah antara dua lafaz tersebut yang saya maksud antara dua lafaz yang disebut doror dan dirar. La doror wa la dirar. Apakah ada perbedaan atau tidak? Faminhum man qala inna darar wal ism. Oh. Ah. Faminhum man qala huma bima'na wahid. Sebagian berkata bahwa kedua kalimat itu sama maknanya. Ala wajhid ta'kid. Hanya saja dengan sisi penegasan. Artinya bukan tidak terpakai. Kalau maknanya sama kan berarti tidak terpakai Rasulullah SAW mengulang dua kali. Kalau maknanya sama. Tetap terpakai. Yaitu at-takid, penekanan. Tidak merugikan dan tidak merugikan. Itu ada penegasan. Wal masyhuru, tetapi yang lebih masyhur, anna bainahuma farqan, bahwa antara keduanya ada perbedaan. Tsumma Kemudian dikatakan, inna darar huwa isim, Darar itu adalah isim. Wa dirar al-fi'il. Sedangkan dirar, fi'il. Fal makna, maka maknanya adalah, anna darar nafsahu mun, muntafin fi syara' wa idkhalu darar bighairi haqqin kadhalik. Berarti terjemahannya tidak ada kerugian, ini kata benda. Yang kedua kata kerja dan tidak merugikan. Tidak ada kerugian dan tidak pula merugikan orang lain. Wa idkhalud darar bighairi haqqin kadzalik. Berarti maknanya dalam syariat ini yang namanya merugikan atau membuat uh, eh, madarat itu nggak ada. Membuat madarat orang lain juga nggak ada. Wakila dikatakan pula ad-dararu an yudkhila ala ghairihi darar. Bahwa ad-darar maknanya memasukkan kepada orang lain madarat. Bima yantafi huwa bihi. Di mana dia mendapatkan manfaatnya, orang lain dirugikan. Sedangkan dirar an yudkhila ala ghairihi dararan bima la manfa'ata lahu bihi. Ini makna kedua. Yang pertama doror, dia membuat madarat orang lain, dia mendapat untung. Sedangkan diror, dia memberi madarat orang lain, dirinya nggak ada untung apa-apa. Pengen nyakitin saja. Itu diror. Bimala manfa'ata lahu bihi. Kaman mana amala yadurruhu wa yatadarrar bihil mamnu' sebagaimana dia melarang atau menghalangi apa yang tidak merugikan dia sesungguhnya. Tetapi al-mamnu' orang yang dilarang yatadarrar bihi. Yatadarrar bihi al-mamnu' akan merugi orang yang dilarang tadi. Nggak boleh. Jangan. Loh, kamu ruginya apa? Ya nggak ada. Pokoknya nggak boleh. Ini Orang yang dirar namanya. Waraja hadzal qaul ta'ifatun. Dianggap rajih pendapat ini oleh sekelompok ulama. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Salah. Berarti dua-duanya merugikan orang lain, tetapi yang pertama merugikan orang, orang lain dengan menguntungkan dirinya. Yang kedua merugikan orang lain dengan tanpa keuntungan apapun. <clears throat> Wakila dikatakan pula Ad-darar an yadurra biman la yadurruhu. Ini berarti makna ketiga. Darar, dia membuat madarat pada orang lain, padahal orang lain tadi tidak merugikan dia. Sedangkan dirar, an yadurru biman qad adarra bihi. Sedangkan dirar adalah dia membuat madarat orang yang membuat madarat dia. Berarti apa terjemahan bebasnya? Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh saling merugikan. Karena dia yang bikin madarat, orang yang bikin madarat dia. Dia yang bikin madarat, balas dengan madarat lagi. Ini mana ketiga. Tentunya ala wajhin ghairi jaiz dengan cara yang tidak boleh. Emang ada yang boleh? Membikin madarat orang lain karena orang lain tadi membikin madarat kita. Ada yang boleh? Ada. Kesos. Ya. Itu ala wajhin jaiz. Tapi yang dimaksud di sini dirar ala wajhin ghairi jaiz. Apa yang tidak diperbolehkan. Wa bi kulli halin fan Nabi SAW innama nafa ad darar wa ad darar bi ghairi haqq. Ala kulli hal. Nabi SAW melarang adanya kerugian dalam Islam dan melarang pula saling merugikan tanpa kebenaran. Fa'amma idkhal ad-darar ala ahadin bihaqqin. Adapun membuat madarat pada orang lain, tetapi dengan kebenaran. Imma likaunihi ta'adda hududallah. Bisa jadi karena orang yang dibikin ini adalah orang yang melanggar hukum Allah. Fayu'aqab biqadri jarimatihi. Kemudian dia dihukum dengan setimpal atas kejahatannya maka ini bukan dilarang. Yang dilarang adalah ad-darar bi ghairi haq wad-dirar bi ghairi haq tanpa kebenaran. Adapun dengan kebenaran seperti orang yang berbuat salah dihukum oleh penguasa, itu kan idrar. Tapi itu bihak dengan kebenaran. Au kaunihi zalama ghairahu atau karena mendolimi orang lain kemudian dihukum dengan diperlakukan hal yang sama Fayatlubul madlum muqabalatahu bil adil Maka orang yang terdolimi tadi lapor untuk dituntut atau untuk dibalas perbuatan kedolimannya dengan adil, dengan keadilan. Fahada ghaira muradin qat'an. Maka itu tidak termasuk qat'an. Maka ini adalah tidak termasuk qat'an. Berarti walaupun tidak ada kalimat bihaqin, tetapi dipahami bahwa makna la darar wa la dirar adalah la darar bi ghairi haqqin wa la bi ghairi haqq. Enggak boleh merugikan. Tidak boleh membuat madarat pada orang lain tanpa kebenaran. Tidak boleh saling membuat madarat tanpa kebenaran. Kalau dengan kebenaran bisa dibenarkan. Wa inamal murad ilhaqu darar bighairi haq. Berarti yang dimaksud adalah memberikan madarat tanpa alasan yang hak, tanpa kebenaran. Wa hadha ala naw'ain. Maka yang demikian ada dua jenis. Ahaduhuma alla yakuna fi dhalika gharadun siwa darar bidhalikal ghair. Jenis pertama, tidak ada padanya tujuan kecuali ingin membuat madarat orang lain. Bas. Memang murni ingin membuat madarat orang lain. Berarti orang ini memang syait. Ya, ada sesuatu pada dirinya. Fahada la raiba fi qubhihi wa tahrimihi. Ini tidak ragu lagi. Jeleknya dan haramnya. Qubhihi, jeleknya. Wa tahrimihi, dan haramnya. Wa qad warada fil Qur'anin nahyu anil madarrah fi mawadih. Bahkan sudah dilarang dalam Quran membuat madarat orang lain fi mawadih di beberapa tempat dalam Quran. Bukan di satu tempat saja, tetapi fi mawadih di beberapa tempat. Minha fil wasiyah. Di antaranya dalam wasiat. Kalau Allah Ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha yusa biha au dain ghaira mudarr setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang ghairu mudar jangan wasiat yang membuat kerugian jangan wasiat yang membuat kejelekan kejahatan atau wasiat yang membuat madarat apa diantaranya wasiat yang lebih dari sepertiga itu kedoliman kepada ahli waris begitu dia hidup dia ya, enggak ya, bersodakoh. Giliran mau mati, harta saya saya sudah sedekahkan semua. Lalu nah, ahli warisnya dapat apa? Ya. Maka ketika ada sahabat yang menyatakan ya Rasulullah SAW, aku akan mewasiatkan seluruh hartaku. Karena ahli warisku perempuan. Cuma satu. Dan perempuan ada suaminya. Jangan. Tidak boleh. Kalau begitu separuh ya Rasulullah. La. Tidak boleh. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. As-sulus wa sulusu kasir. Iya, sepertiga itu pun sudah banyak. Oh, ini kalau bisa kurangi lagi. Ini barakallahu fikum sehingga wasiat yang membuat madarat ahli waris tidak boleh. Aku berwasiat bahwa si fulan si fulan jangan dikasih serupiah pun. Ini mudar, ya, tidak boleh. Barakallahu fikum sehingga Allah katakan bahwa dibaginya waris itu kapan? bimba wasiatin setelah wasiat ditunaikan Yusobiha audain wasiat yang ditunaikan atau hutang piutang sudah selesai baru dibagi waris itu pun ghairu mudar wasiat yang tidak bermabarat. wa fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu innal 'abda la ya'malu bi ta'atillahi sittina sana. Thumma yahduruhu al-maut fayadarra fil wasiyati fayadkhul an-nar. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan seorang hamba beramal dengan ketaatan kepada Allah sampai 60 tahun. Taat terus, Masya Allah. yahduruhu al maut. Ketika akan mati, fayadarral fil wasiyah. Tiba-tiba dia membuat madarat dalam berwasiat. Fayadkhulun nar, akhirnya masuk neraka. 60 tahun begiliran akan mati mendolimi orang lain. Tumatala kemudian dibacakan tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. Sampai pada ucapan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas Allah, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka dan dia kekal dalamnya padanya. Waqad kharraja at-Tirmidzi <coughs> dan lainnya semakna dengan itu. Wa qala Ibnu Abbas al-idrar fil wasiyah Min al kabair thumma tala hadhil ayah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan al idrar fil wasiyah membikin madarat kepada ahli waris dalam wasiat adalah dosa besar. Kemudian dibaca ayat tadi. Min ba'di wasiyatin yusa biha au dain ghairu mudhar. Wal idraru fil wasiyah Tentunya ada pertanyaan, kenapa disebut dosa besar? Karena kriteria dosa besar menurut sebagian para ulama adalah ketika diancam dengan ancaman-ancaman. Kalau larangan dilanggar, tetapi larangan tadi tidak ada ancaman-ancaman padanya, maka tidak termasuk dosa besar. Tapi kalau dosa besar, barang siapa yang melakukannya masuk neraka kekal dalamnya seperti yang tadi. Wa hudud Allah yudukil hunaran Khalid dan fiha. Siapa yang melanggar batas-batas Allah ini, maka dia akan masuk dalam neraka kekal di dalamnya lama lamanya Walidharu fil wasiyyah taratan yakunu bi an yakhussa al warasah bi ziyadatin ala fardil ladhi faradahu Allah lahu. Bagaimana wasiat dengan idrar? Wasiat dengan membuat madarat. Al-idraru fil wasiyah, membuat madarat dalam wasiat adalah dengan mengkhususkan sebagian ahli waris dengan ziyadah dengan tambahan ala fardhihi alladhi faradahu Allahu lahu atas fardunya eh, faridahnya yang sudah Allah tentukan untuknya faraid walaupun maknanya kewajiban-kewajiban tetapi di dalam ilmu waris faraid adalah faridah yang ditentukan dalam Quran angka-angkanya dengan nassan sariha. Untuk suami separuh, kalau tidak punya anak, kalau punya anak seperempat, itu semua namanya faraid. Ya. Dan cara bagi waris, ringkasnya cuma dua. A'til faraid, berikan faridah-faridah masing-masingnya. Fama baqiya fali aula rajulin dakar berikan faridah pada masing-masingnya. Setelah selesai, sisanya berikan kepada laki-laki terdekat. Ini barakallahu fikum cara membagi wasiat. Ala kulli hal. Apa itu idrar di dalam membagi waris? Apa yang sudah tertulis dalam Quran, si fulan seperenam, si fulan seperdelapan, si ini setengah, dia rubah ini berikan lebih. Yang itu jangan, kurangi dia. Ini idrar. Fayatadarrar baqiyatul warasah bitaksisihi. Maka sisa ahli warisnya ya tadarrar. Rugi. Mengapa? Karena haknya diberikan pada orang tadi yang dikhususkan oleh si mayit sebelum wafatnya dengan wasiat. Oleh hada qala oleh karena itu Nabi bersabda, Inna Allah qad a'ta kulla di haqqin haqqahu. Fala wasiyata liwarisin. Hadis sahih masyhur hampir setiap pembahasan ilmu waris mesti dibaca hadis ini atau mesti akan tersinggung hadis ini, terbahas. Yaitu hadis Allah qad a'ta kulla di haqqin haqqahu. Allah sudah memberikan. Setiap orang yang berhak mendapatkan warisan sudah Allah tentukan maka fala wasiyyat li waris, maka enggak ada wasiat apapun untuk ahli waris. La wasiyyat li warisin. Enggak ada wasiat untuk ahli waris. Karena akan merubah hukum orasah. Kalau untuk di luar ahli waris, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Karena itu haknya ahli waris. Ketika kamu akan wafat, ingat. Ini sebentar lagi bukan hakmu. Haknya ahli warismu. Maka kalau engkau mewasiatkannya untuk selain mereka dengan besar, engkau membuat madarat mereka. Maka semua wasiat-wasiat yang di dalamnya berkait dengan ahli waris, si fulan ditambah, si fulan dikurangi, anakku yang ini jangan dikasih, anakku yang itu ditambah, ini semua tidak berlaku. La wasiyata liwarithin. Wataratan bi an yusa li ajnabin bi ziyada ala thuluth. Tadi membuat idrar dengan cara membedakan yang satu dengan yang lain. Yang ini ditambah, yang ini dikurangi. Sedangkan yang kedua, membuat madarat dengan apa? Dengan mewasiatkan pada orang lain yang bukan ahli waris. Tapi lebih dari sepertiga. Fatan kusuhukul warasah. Akhirnya hak ahli warisnya berkurang. Walihada kalau Nabi Sallam atulut, tulus itu tulusu Karena itulah Nabi bersabda sepertiga. Dan sungguh sepertiga itu sangatlah banyak. Wa mata wasali warithin awli li ajnabiyin bi ziyaratin ala thuluth lam yunfad. Maka kapan si mayit ini sebelum wafatnya berwasiat untuk orang asing. Orang asing maksudnya selain ahli waris lebih dari sulut, lam yanfad tidak diterapkan. Wasiatnya tidak diterapkan. Mawassa bihi illa bi ijazatil warasah kecuali dengan izin ahli waris. Ini ahli was uh, si mayit sudah berwasiat. Katanya setengah dari hartanya adalah untuk uh, eh, sedekah untuk membangun masjid atau untuk eh, membeli radio dakwah. Eh, nah, bagaimana? Diterapkan apa nggak diterapkan? Eh, tergantung ahli waris. Kalau ahli warisnya udah saya ridho, ambil saja, berikan pada mereka, maka sah. Ya. Kalau tidak, tidak ridho, maka mereka berhak. Mereka berhak karena mereka ahli waris wa qasad al-madarrah am yaqsid apakah si mayit tadi niat ingin membuat madarat ataupun tidak niat membuat madarat tetap tidak berlaku kan ada yang memang niat karena mungkin anak-anaknya durhaka semua astagfirullah maka dia katakan sudah semuanya sedekah nggak ada buat kalian ini sengaja bikin idrar tapi bisa jadi karena kebodohan saja dia berpikir agar saya mendapatkan pahala lebih besar. Padahal sebentar lagi itu bukan hak dia. Maka apakah dia niat membuat madarat atau tidak niat membuat madarat? Wasiat yang seperti ini yang lebih dari sepertiga tidak berlaku kecuali dengan keridhaan. Wa amma in qasad al-madarrah bil wasiyati li ajnabin bis thuluth fa innahu ya'sam qasdihi al-madarrah sama-sama tidak berlakunya. Tetapi untuk masalah dosa berbeda. Dia memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena ingin membuat madarat, dosa. Kenapa? Dia bukan ingin membuat madarat, karena semangat saja. Dan dia nggak punya ilmu. Dia nggak dosa, tapi tetap wasiatnya tidak diterapkan. Wa turaddu wasiyatuhu ida tabata dzalika bi amla apakah dibatalkan wasiatnya jika telah sabit dengan ikrar darinya. Ini ada pendapat Haka Ibn Atiyah riwayatan an Malik. Ibn Atiyah membawa riwayat dari Malik. Annaha turaddu. Bahwa itu dibatalkan. Wa qila innahu qiyas madhabi Imam Ahmad. Dan dikatakan pula innahu qiyas. Bahwa itu dikiaskan. Ya, ini dengan sepertiga apa yang disebut setengah, seluruhnya, sepersekian, tetap yang dikeluarkan sepertiga. Wa minha fir wan nikah. Contoh lainnya. Dalam masalah nikah dan rujuk. Ada orang-orang yang kadang-kadang memberikan darar atau idrar. Minha diantaranya fir raj'ah dalam masalah rujuk nikah dalam masalah nikah. Allah katakan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Kata Allah, peganglah mereka istri-istrimu atau ceraikan mereka dengan baik. Peganglah dengan baik atau ceraikan dengan baik. Jangan zalim. Wala tumsikuhunna diraran. Jangan memegangnya hanya karena membuat mabarat. Si suami ini berpikir, kalau saya ceraikan begitu saja, enak sekali. Habis idahnya, dia nikah lagi sama orang lain. Kalau enggak saya ceraikan juga, enak sekali. Kurang ajarnya sudah sekian banyak. Jadi gimana? Dia bikin orang ini dalam keadaan naudzubillah seperti muallaqah, seperti barang tergantung. Diceraikan tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Ya. Maka Allah berikan dua pilihan. Fa'amsikuhunna bima'rufin atau sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau dipegang sebagai istri, pegang sebagai istri dengan baik. Kalau nggak mau, ceraikan dengan baik. Wala tumsikuhunna diraran. Jangan dipegang hanya karena ingin membuat mabarat. Ketika ada yang mau mengambil, tidak itu masih istri saya. Saya belum ceraikan. Tetapi di rumahnya seperti sudah dicerai. Ditanya pengadilan, dianya lapor. Oh iya, itu istri saya. Tetapi terus didolimi oleh dia, tidak diperlakukan sebagai istri. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Ada jenis yang kedua. Model seperti ini juga tetapi bukan fatadaruha kal muallaqah. Di ayat lain disebutkan fatadaruha kal muallaqah. Kamu biarkan dia seperti barang tergantung. Jadi istri juga tidak, dicerai juga tidak. Tetapi ada jenis kedua. Suami menyiksanya untuk apa? Agar dia yang minta cerai. Kalau dia minta cerai, balikan. Semua milik saya. Kembalikan maharnya, balikan. Ini juga idrar dengan sengaja. Sebab kalau dia nyeraikan, hilang maharnya. Mungkin maharnya besar. Tetapi kalau dia perlakukan istrinya dengan jelek, sampai dia minta cerai, silakan. Gugat cerai. Nanti di pengadilan, kalau gugat cerai, mana? Mahar saya. Dua setengah M. misal, misal. Ah. Barakallahu fikum. Sebagian mereka maharnya rumah. Ya MM juga. Nah, kalau wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik in arada islaha. In aradu islaha. Suami-suami mereka berhak untuk mengembalikan mereka atau merujuk mereka kembali in aradu islaha. Kalau mereka ingin islah. Fadalla dzalika ala anna man kana qasduhu birraj'ah al-madarrah fainahu atimun bidalik. Ini jenis ketiga. Bagaimana mengidror istri. Ya, bukan diajari untuk dikerjakan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa tiga jenis ini adalah kejahatan. Yang pertama tadi adalah yang dibiarkan kal muallaqah fatadaruha kal muallaqah. Yang kedua ditekan supaya dia nanti yang minta kulu sehingga kembali harta dia. Yang ketiga dicerai dalam keadaan belum habis masa idahnya itu haknya suami sampai habis titik terakhir hari hari pas habis dirujuk lagi Habis dirujuk lagi, dicerai lagi. Itu ngerujuknya sengaja ingin menyiksa. Tapi kalau dia setelah habis masa iddah tidak dirujuk, lepas istrinya dan kemudian bisa dinikah orang lain. Tapi kalau dalam masa iddah Allah katakan bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuknya kembali. Jadi kalau ada orang lain mau ngelamar, ini masih masa idah. Masih hak saya. Jangan diganggu. Biarin. Ketika sudah hampir habis masa idahnya, dirujuk kembali. Itu pun hanya bisa dua kali. Yang ketiga kali sudah bain. Kata Allah, bahwa suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka kembali in aradu islaha kalau Tujuannya islah. Tapi kalau tujuannya idrar tidak boleh. Barakallahu fikum. Fadalla dhalika ala anna man kana qasduhu birraj'atil madarrah. Dari sini menunjukkan bahwa siapa yang tujuannya dengan rujuk adalah ingin membuat mabarat, fainahu athimun bidalik. Maka dia dosa dengan itu. Wahada kama kanu fi awal Islam dan itu seperti zaman awal Islam qabla hasrat talak. Itu terjadi di awal Islam sebelum dibatasi tiga. Jadi sebelum Islam tidak dibatasi. Bisa dibayangkan tersisanya perempuan tadi. Dirujuk lagi di akhir masa iddah. Nanti dicerai lagi. Sudah hampir akhir masa iddahnya, dirujuk lagi. Setelah itu dicerai lagi. Dirujuk lagi, dicerai lagi. Terus di, seperti itu. Makanya Allah SWT yang Maha Adil menurunkan syariat. At-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Talak yang ada rujuknya. Tapi yang ketiga, bukan lagi talak yang ada rujuknya. Ada qabla hasri talak fi talas. Ini sebelum, ini penyiksaan tersebut, jahiliyah, sebelum adanya mengurung talak hanya tiga. Yutalak rajul imra'atahu. Seseorang mentalak istrinya. Tsumma yatrukuha, kemudian dibiarkan. Hatta tuqaribun qidha iddatiha hingga hampir habis iddahnya, tsumma yuraji'uha. <clears throat> kemudian dirujuk kembali. Tsumma yutalliquha, kemudian dicerai kembali. Wa afal dalika abadan dan melakukan seperti itu terus menerus bi ghairi nihayah tanpa ada akhirnya <clears throat> fayad'ul mar'ah Lam fayad fayada'u fathah kendalnya. <clears throat> Kalau dimatikan fayada'u memanggil maka salah tidak tepat. Kalau yada'u difatahkan hamzah e, dalnya maknanya dibiarkan. Fayada'ul mar'ata la mutallaqah wa la mumsika. Maka dibiarkan perempuan tersebut tidak ditercerai, tidak pula dijadikan istri. Fa'abtalallahu dhalik. Maka Allah batalkan yang seperti itu. Wa hasalat talak fi talas marat. Maka kemudian dibatasi menjadi tiga kali talak. Yang ketiga sudah talak bain dan tidak bisa merujuk kembali. ذهب مالك <clears throat> إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها Kata Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat bahwa siapa yang merujuk istrinya setelah dicerai, sebelum habis masa iddahnya, Kemudian dicerai kembali tanpa disentuh. Sekarang kamu saya rujuk ya. Dan sekarang saya cerai lagi. Ingat ya, masa indahnya salah satu kuru. Kata Imam Malik, kalau tolakah min ghairi masis, merujuk kembali tanpa disentuh, Wa illam yaqsid bida eh, dikatakan in qasada bidzalika madarataha kalau tujuannya adalah membuat madarat pada wanita tadi tidak berlaku rujuknya dan iddahnya berlangsung. Tadi sudah hampir tiga bulan, lanjut ya, jadi tiga bulan. Selesai. Bain. Lam tatta'ni fil iddah, iddahnya tidak berlaku. Wa banat alama ma minha, maka dibangun dengan apa yang sudah berlangsung. Tergambar? Terbayang? Alhamdulillah. Kita nggak pernah talak cerai jadi nggak ngerti ya kan. Ya. <laughs> jadi begini. Satu bulan dicerai sama dia. Jalan berjalan satu bulan masih masa idah. Bulan kedua masih masa idah. Bulan ketiga belum habis dirujuk. Setelah dirujuk dicerai lagi. Berarti berapa lagi? Tiga bulan lagi. Kata Imam Malik, kalau dirujuknya tanpa disentuh, ini tanpa dijimai, dengan tujuan mabarat, maka rujuk yang tadi tidak berlaku, maka dilanjutkan iddah yang pertama tadi, yang sudah hampir tiga bulan tadi, berlanjut. Habis. Ya. Banat itu dibangun di atas apa yang sudah lewat. Banat alama mamadu minha dibangun di atas apa yang sudah lewat. Berarti kalau sudah hampir tiga, jadi tiga. Wa illam yaqsid bidalik. Kalau tujuannya bukan idrar, istanafat iddatan jadidatan. Tetapi kalau bukan membuat madarat, maka terjadi atau dikatakan dianggap iddah baru tiga bulan. Berarti Imam Malik berpendapat orang yang merujuk di akhir iddah kemudian dicerai lagi ada dua. Kalau maksudnya idrar tidak berlaku rujuknya karena tidak disentuh. Tetapi kalau bukan niat untuk idrar, maka muncul iddah baru tiga bulan lagi. Bagaimana bedakannya? Terlihat. Ya. Terlihat. Di antaranya biasanya adalah rujuk yang seperti biasanya orang rujuk. Kemudian terjadi pertengkaran kembali. Cerai lagi. Ya. Itu baru memang tidak diniatkan untuk membuat mabarat, tapi terjadi. Wakila tabni mutlakan Dikatakan pula bahwa itu dibangun idah tiga bulan yang baru secara mutlak. Mau niat idror ataupun tidak niat idror. Dan itu pendapat apa dan Qatadah. Dan juga Syafi'i dalam Al-Qadim. Dalam pendapatnya yang lama. Yang dulu. Karena Imam Syafi'i ada qaul qadim ada qaul jadid. Ahmad fi riwayah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat waqila tastanif mutlaqan. Beliau berkata dianggap secara mutlak. Wa huwa qaulul dan pendapat itu adalah yang terbanyak. Bahwasanya walaupun idrar atau tidak idrar tetap muncul iddah baru karena sudah rujuk. Minhum Abu Qilabah wa Zuhri wa Sawri. Di antaranya pendapat Abu Qilabah, Imam Zuhri, Imam Sawri, dan juga Abu Hanifah dan Imam Syafi'i fil jadid dalam pendapat yang baru. Wa Ahmad fi riwayah. Wa Abu Ubaid wa ghairuhum. Baik. Wa minha dan juga di antaranya. Di antaranya apa? Hah? Masalah apa? Idrar. Idrab dengan apa? Enam. Di antaranya idrar dalam masalah ila. Ila itu mengatakan pada istrinya, aku tidak akan menyemai kamu lagi selama sekian lama sebagai hukuman. Fa inna Allah jala muddat al-maula mu'la atau mu'li arba'ata ashhur. Allah SWT membatasi. Batas seorang suami menghukum istrinya untuk tidak menyentuhnya itu paling lama empat bulan. Idah halafa ar-rajul 'ala imtina'i wat'i Kalau seseorang suami berkata dengan sumpah bahwa dia nggak akan lagi menjimai istrinya, maka tidak boleh lebih dari empat bulan Fa'innahu yudrab lahu muddata arba'ata ashhur. Orang yang seperti ini ditentukan batasannya empat bulan. Dan perbuatan ini disebut ila. Alladzina yu'luna min nisa'ihim. Mereka yang mengila istrinya. Berarti boleh apa nggak boleh ila? Boleh. Karena memang itu salah satu bentuk hukuman bagi wanita-wanita yang nusyuz. Nusyuz adalah pelanggaran-pelanggaran syariat. Kedurhakaan-kedurhakaan iya. terhadap suami. Yaitu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat lain. Wadribuhunna, pukulah mereka. Wahjuruhunna fil ma'ba'ji, Wahjuruhunna fil ma'ba'ji, Pisahkan tempat, tempat tidur. Pisah ranjang. Tetapi jangan pisah ranjang kecuali di rumah. Jangan tempat lain. Di rumah. Barakallahu fikum dan itu akan terasa sebagai hukuman biasanya bagi yang istrinya dua, tiga, atau empat. Ya. Kalau istrinya satu, biasanya suaminya yang terhukum. Iya. Baru hari ketiga sudah ketok. Ya, tok, tok, tok, sayang. Ya. Sehingga nggak terbayang, ini ini maksudnya apa? Ya. Bukankah kita susah? Ya kita nggak, karena kita nggak merasakan bagaimana seorang yang memiliki istri yang dua, tiga, atau empat. Barakallahu fikum. Mungkin ada juga seorang suami yang masya Allah memiliki kekuatan ala irbihi bisa menahan irbahu. Maka mungkin dia bisa juga mengilah istrinya walaupun satu. Tetapi itu setelah sekian tahapan. Setelah dinasehati, setelah dimarahi, setelah dipukul bahkan. Dipukul itu lebih dulu. Karena ini lebih menyakitkan. Tidak disentuh ini. Tetapi kalau nggak disentuh terus-menerus, apa jadinya? Ada seorang suami, istri, satu rumah, tapi nggak pernah jima sampai satu tahun lebih. Ya. Itu bukan suami istri. Ngapain? Ya. Kalau mau pegang, pegang sebagai istri. Kalau mau ceraikan, ceraikan dengan baik. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan jangan biarkan mereka fatadaruha kal muallaqah. Jangan biarkan mereka seperti barang yang tergantung. Fa in fa'a wa raja'a ilal wata' kalau dia bertaubat, eh, kalau dia kembali kemudian menjimai istrinya lagi, karena dalika taubatuhu, maka itu taubatnya dia. Berarti suami tadi sudah taubat. Wa in asarra alam tina lam yumkin min da, lam yumakkan min dalik. Kalau terus menerus seperti itu, sudah lebih dari 4 bulan juga masih seperti itu, tidak diperbolehkan artinya tidak memungkinkan baginya. Berarti harus dipisahkan. Sebagai apa dipisahkan? Apakah faskun nikah atau talak atau khulu? Kalau talak berarti suami yang menceraikan. Artinya hukumnya hukum suami yang menceraikan sehingga mahar hilang. Kalau dianggap hulu berarti pihak istri yang harus memisahkan diri maka mengembalikan maharnya. Kalau fashun nikah, pembatalan nikah adalah dari pengadilan. Pisah kalian. Barakallahu fikum. <clears throat> Di sana ada beberapa pendapat dari para ulama. Fihi qawlan lissalaf wal khalaf. Ahaduhuma annaha tatluqu alaihi bimudhi المدة. muddah. Pendapat pertama, dengan lewatnya empat bulan tadi masih terus diila, maka otomatis terceraikan dengan lewatnya waktu tadi. Jadi tidak perlu ada kembalikan mahar. Karena seakan-akan si suami tadi dengan sengaja menceraikan istrinya dia ilah dia ilah sampai 4 bulan masih terus sampai bulan kelima. Otomatis istrinya sudah terceraikan. Pendapat kedua, asani. Anahu yuqaf bahwa dia masih apa? Tawakuf. Ya. fa'a kalau dia kembali wa ila umira bil talaq. Jadi yang pendapat pertama kan tolak otomatis. Lebih dari 4 bulan tertolak otomatis. Kalau yang kedua tidak. Tunggu. Nasihati, diperingatkan untuk kembali. Kalau tidak, diperintah untuk talak. Wa illa umira bil talak. Walau tarakal wab'a liqasdil idrar. Kalau dia tidak mau menjimainya karena ingin membuat idrar. Bighari yaminin muddata arba'in ashur. Tanpa ada sumpah. Lebih dari empat bulan. Faqala kathir min ashabina maka kebanyakan sahabat-sahabat kami dari para ulama hukmuhu hukmul mu'li fi dalik hukumnya sama dengan hukum mu'li hukumnya orang mengila ila itu kan dengan sumpah bagaimana kalau tidak dengan sumpah nggak ngomong apapun cuma malam ini tidur besok begadang sama teman-temannya besok para kota besok terus sampai sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan Bagaimana? Tidak disentuh istrinya sama sekali. Kalau sebagian berpendapat ini sahabat-sahabat kami berarti dari mazhab Hanabilah karena yang berkata Ibnu Rajab rahimahullah al Hukumnya hukmul mu'li. Hukumnya sama dengan orang yang mengila. Kamu sudah empat bulan. Tidak mendatanginya, tidak menyentuhnya. Wa qalu huwa zahiru kalami Ahmad. Mereka berkata, sahabat-sahabat kami ini dari Hanabilah, itu yang tampak secara bahir dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya dihukumi seperti hukum ila. Wakada qala jama'atun minhum. Demikian pula dikatakan oleh segolongan ulama dari mereka. idza tarakal wat'a arba'ata ashhurin li ghairi udrin. Kalau dia sengaja-sengaja meninggalkan watak, meninggalkan jima pada istrinya empat bulan li ghairi udrin bukan karena udur kalau karena jihad fisabilillah sampai enam bulan atau karena talabul ilmi dengan izin istrinya itu beda Suma talabatul furqa kemudian meminta untuk cerai furriqa bainahuma maka dipisahkan antara keduanya binaan ala anna al-wata indana fi hadhil mudda wajibun karena dibangun di atas pendapat kami bahwa kami berpendapat wafa menjimai istri dalam sekian bulan ini, empat bulan ini harus ada. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak, ceraikan. Berarti kamu memang tidak berhasrat kepadanya. Amsikuhunna bima'rufin, au sarrihuhunna bima'ruf. Pegang dengan baik atau ceraikan dengan baik. Waktalafu, sedangkan mereka berselisih, hal yu'tabar lidzalika qasdul idrar am la yu'tabar. Perselisihannya apakah dianggap niat mengidrar atau tidak niat mengidrar itu teranggap atau tidak teranggap? Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Wa madhabu Malik wa ashabuhu idza taraka al min ghairi udrin. Imam Malik dan pengikut-pengikutnya dari para ulama Malikiyah mengatakan kalau ditinggalkan jima tanpa udur, berarti sengaja-sengaja. Fainahu yufsahu nikahuhu. Ini yang saya katakan fashun nikah, pembatalan nikah. Fainahu yufsah. Yufsah itu bukan dari istri, bukan dari suami. Pengadilan yang memisahkan. Kamu sudah tidak layak untuk hidup bersama. Ma'akhtilafihim fi takdiril muddah. Tetapi mereka berselisih lagi tentang berapa panjangnya muddah Sebagian mereka menyebutkan empat bulan tadi. Sebagian lain berbeda. Tetapi yang terbanyak seperti itu karena mengkiaskan dengan ila. Di dalam taklik talak berapa bulan? Hah? Empat ya? Apa enam? Masih ingat di setiap buku nikah ada taklik talak? Hah? Empat bulan ya? Jika suami tidak mendatanginya, tidak memberi nafkah, sampai empat bulan, maka istri tadi mengajukan ke pengadilan, maka jatuh talak satu. Empat ya, empat bulannya. Itu bisa jadi ngambil dari sini. Artinya mereka sesungguhnya memiliki dasar tersebut. Tetapi tidak perlu membaca taklik talak pun sudah berlaku. Karena memang ila itu empat bulan. Kalau lebih dari empat bulan ada yang berpendapat otomatis cerai, ada yang berpendapat dipaksa oleh pengadilan untuk menceraikan, ada yang berpendapat batal nikahnya. Pisahkan kembali. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu yang li ghairi udrin, kecuali kalau ada udur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa wa warahmatullahi wabarakatuh.